pembaca Indonesia sehingga di antara ciri khas terjemahan UI adalah dengan rasa Indonesia dan tentu tidak merubah makna. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu rabi'atun Utai makalah kang kang papat ku ngene. Kala dawa sapa Umar Umar radhiyallahu anhu. Muga-muga ngridani sapa Allahu Allah anu sanging Umar. Wa jazahu lan malas sapa Allah ing Umar an ummati Muhammadin sang umat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam malas khairan ing Kapian Dawe Sayyidina Umar inna wa satuna wa ta'ala katama iku nutupi sapa Allah sitatan ing barang nem. Minal khisali sang pira-pira tingkah ditutupi Visitatin ing dalam nem minal asyai sang pira-pira perkara. Katama nutupi sapa Allah taala ar-ridha ing rido, ditutupi fitoate ing dalam siji toat minat to'ati saing biro-biro to'at dia cita supaya tenanan sapa anasu manusa fi itu ati yang dalam Roja ayu so ayyusadifuha Krono arep-arep yang to metui sopo wong ha ing toat. maksudnya metui secara kebenaran Fala juzu mengkora lana kedi kita anu hakira ing yen to no kita taatan ing toat walau sohiro tan senajan to cilik jidan klan banget di anahu korona saat mereka lakukan rubah makana terkadang ono porido huridone Allah Ta'ala fiha iku ing dalam to'at Wa kata malan nyembunyekno sapa Allah ta'ala al ghadaba ing dukane Allah fi maksiatin ing dalam maksiat nal maasi sang boro-boro maksiat. Diastani supaya ngeduwi ha ing maksiat sopo anasu menusa wuku wuku'i karena wedi tumiba fihi ing dalam khotob Fala juzu mengko orang fala ya juzu mengko ora wenang lisaksen ke wong suci. Apa ayu hakira. Yen to nyepelekno sapa ahad maksiatan ing maksiat. Wa in taqat senajan to cilik apa maksiat jidan kelan banget. Ya ana krana sak temne wong layak lamu ora ngerti sapa wong. Anahu ing sak temne kelakuan yukot yakuno terkadang ono fiye ing dalam maksiat apa khodobu apa dukane Allah. Wa katabalan nyembunyekno sapa wa ta'ala Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fi syahri ramadhan ing dalem ulang Ramadhan. Ya staita supaya tenanan sapa ana sumanusa fi ihya ijami syahri ramadhan ing dalem no sekabiane wulan ramadhan bil ibadah iklan ibadah. Fa inna ajra nafli mongko satemne ganjarane kesunatan uga ajril fardhi kodene ganjaran fardhu fi khairi ing liane ramadhan Kama kodine keterangan fil hadis ing dalam hadis. Balkola balik dawu sop nakhoi imam nakhoi dawu ngene. Rokaatun te sarokaat fi ing dalam Ramadan wa afdal luwe utama min alfi rokaatin di bang sewu rokaat fi hiri dalam liane Ramadan. Wa tasbihatun utai sa tasbihan fi ing dalam Ramadan wa afdal luwe utama min alfi tasbihatin dibanding sewu tasbihan fi hiri dalam liane Ramadan. Waliyas stay lan sebuah tenanan sopo ngake fi ikhya ilaya lihi ing dalam ngurep-ngurep bengi-bengine Ramadan. Roja yusadifu karena Arab-Arab yang tau nepaki sapa wong akeh, metuki sapa wong akeh, metuki sing tepakan iku musodafah. Lailatul Qadri ing malam Lailatul Qadar. Fa inna ham ka tol Lailatul Qadri khairun wa abi min alfi syahrin dibanding sewu wulan. Wa ya ta alfi syahrin salasun telu wa samanuna lan 80 apane sanatan taune wa arba'atu asyrin batang wulan. Berarti 83 tahun empat bulan itu pas berapa? seribu bulan. Wa fi hadis Tabrani lan iku tetep dalam hadis marfu' marfu'an Khalidin rafa'na diangkat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna man sa'tamne wong zina kang zina sapa man fi ing dalam Ramadan. Au syariba to ngombe sapa man khamron ing arak la'ana wa. Mongko nglaknati ing man sapa Allah Allah wa man nang samawati kang dalam boro-boro langit ila muslim maring sepadane iki minal khalisani yang ada di tahun sepeda. Wong sing zina ning Ramadan utawa ngombe arak ning Ramadan dilaknati Allah malaikat sampai Ramadan berikutnya. Fa innaman mongko sak temne wong mata kang mati sapa man qabla yudrika. Sedurunge yen to metu isa peman Ramadan ing Ramadan iku falesat mongko ora ana iku lahu kediman. Inda wa mung be apa hasanatun kaapian. Yataki kang iso jaga apa sapa wong biya klan hasanah anara sangkon neraka jahanam. Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing wa fi syahr Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Fa innal hasanati mongko sak temne pira-pira kaapian tudo afu. Iku den lipat-lipat nopo hasanah fi ing dalam Ramadan mala tudo afu. Kang ora den lipat nopo hasanah fi ma ing dalam perkara wahukang kang saliyane Ramadan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkene tadoof utawa difu as eh, perlipatan itu asayatu tapi pira-pira kaelean. Jadi semua hasanat dilipatkan di Ramadan, tapi efeknya semua sayiat juga dilipatkan di Ramadan. Wa kata malan nutupi sapa Allah taala aulia ing pira-pira waline Allah fima ing dalem perkara benan nasi antarane manusa. Kaila yahtakiru supaya ora nyepelekno sapa ngake ahadan ing suwiji minhum sanging anas. Wa kayat lubu lan supaya golek sapa ngake doa ing doa minhum sanging anas. Roja ayu sadifu krona arep-arep yen to nepaki sapa wong alwalia ing wali. Wala juzu mungkara menang lisaksin kedung suwiji ayah kira tanya nyepel anak sopo ahad. Sopo sakes ahad dan yang suwiji minan nasi sangi manusia. Lianahu korona saat temne wong layat diri orang ngerti sopo wong rubama huwa. Terkadang utawi ahad dan minan nas iku min awliyaihi setengah sangi bira-bira banding birul waliden tentu kita milih birul waliden karena itu yang ada hadisnya misalnya ridho Allah firidul waliden tok. Maksiat juga sama. Ada maksiat-maksiat yang secara sorikul hadis, sorikul hadis itu ceplos ya hadis itu disebut mimma mimma yusabibu suhtawah eh, sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang misalnya kaya dosa rentenir, dosa menyepelekan orang mukmin, atau dosa menghalang-halangi berjalannya kebenaran. Itu itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau apa ya perilaku yang Allah jelas ngendikan itu mimma yusabbibu sukhta sesuatu yang dadekno bencine Nah, kemudian di luar yang sorry-sorry itu, di luar yang jelas-jelas itu ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak wono Sayyidina Umar. Jadi eling-eling ya jadi yang pokok itu tentu sorry Quran wal hadis itu harus kita ikuti jadi orang usah kata kata manan memang itu nyata saya ulang lagi ya nak onok sorry full Quran berarti ora usah kata ma ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan kayak ridho wa firidho waliden nah di luar yang sorry-sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya eh, ano ri ning dalan disingkrehno takut dari tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah itu itu yang misteri, tapi tentu misalnya kok ada pilihan ada pilihan wayai ngombeni ibu yang kehausan. Terus gue spekulasi, wah tak ngombeni yang nak untuk ridhani pangeran. Nah, itu kebodohan itu karena apa? E, apa memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu apa. Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Begitu juga menyangkut suktuwa. Nah, jadi eh, resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional tadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry seorang lagi di luar yang sorry kalau yang sorry ya kita ikuti ya, jadi tidak semuanya disembunyikan Allah tapi ada hal-hal sing eh, jelas untuk ridhanya Allah kayak birul waliden mencari ilmu terus ridho be kodok kodar terus ada beberapa yang sekarang ridho be kodok kodar malah sangat tinggi makomnya jelas radhiyallahu anhum radu anak orang yang ridho terhadap keputusan Allah Allah akan ridho pada dia itu jelas satu aturannya jadi kue nak ridho peparingnya Allah maka Allah akan ridho ke kamu itu kan berarti satu toat yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho itu tidak jenis yang dikatama yang disim simpan atau dirahasiakan jadi alhasil pesan saya ngaji ku sing khatam karena ilmu itu ya mirip mirip wong ngomong gitu lah. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Ono wong kehausan yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. gong diutang ya sementing ra ditagih kan. Nah, itu kan dia ora ora iso nalar jadi apa rasional larono wong kok enak emangan sate iku ini orientasi ini sih penting orang ketemu dep kolektor nah. Semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong apa ini gue kepengen husnul khotimah, Kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tahu ngitmai Islam, gak tahu ngitmai wong tua. Sementing orientasinya mau khusnul. Khotimah itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama. Tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidho walidin tidak ada kata kata manan memang uh, ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu dari Allah misalnya ridho walidain ridho wafi ridho walidain ridho sama kodok kodar terus mencari ilmu itu jelas di hadis ridon bima yasna semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu itu tuh hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail secara sorry secara ceplos secara eksplisit oh itu semua mahal ridho sesuatu yang tidak ada ridhanya Allah taala Kemudian wali juga sama. Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang karena bisa saja dia itu wali. Semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas rawali. Orang ini ketoro, kelakuannya ketoro, terus itu kan ya kata ma itu ya yang yang yang potensi itu nak karwane wonge pemabuk sering menyepelekan Allah dan Rasul pemenera sholat terus Oh tapi kan iso wae wali. Oh, itu sudah terlalu gawe-gawe coro Jawa itu karena itu nggak masuk kategori kata ma tapi jel, jelas. Itu juga mal mauta fil umri terus ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan, maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Asrul Awakhir nama Al Asrul Akhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kue tak kei tapi syaratnya ibadah ngetuk mulai tanggal 1 ya tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asril awakhir di 10 terakhir tapi tetap cara setare setare dimulai ibadahnya maksudnya setar nih ibadah dimulai 1 sampai 20 tapi nak kue misalnya dua potensi, tapi bisa saja Ratul Qadar jatuh tanggal satu yaitu khorkon lil ijma misalnya, atau khorkon lil muttafaq alaih, atau khorkon di jamahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Ratul Qadar fil asril Tiga Jadi ngaji karena kita tidak mungkin mengkhorku ya meng merubah. Jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal siji, sore Lailatul Qadar tanggal loro. Enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kita tetap tasawuf memang apa ya hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sore ya saya ulang lagi sing sore. Sing sore sing ceplos misalnya kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing gan ganjil. Terus ada ulama yang memang milih tujuh. Nah sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya yang mungkin Allah juga punya kualifikasi misalnya sing tenanan mulai tanggal siji KI sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan maksudnya kan iso ya memang aturannya seperti itu apa Ketika mana sing ibadah mulai tanggal siji, barat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nanti mangan. Karena sing ora proses itu sono mangan terus toko-toko juk melok mangan. Nah, itu kira-kira ya pantas piye Jadi ya, ya itu jadi eh, saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional karena hadis tidak hanya ini misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah misalnya firdal walidain itu jelas disebut ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho apa walidain apa menjadikan orang tua kita ridho Wal maqalatul khamisatu te maqalah sing kelima ngene kala dawa sapa Usman Utsman radhiyallahu anhu. Innal mu'mina satun wa mu'minu yang bagi sayukjo apa ayakuna ento ana sapa mukmin iku masian lumaku fi sitati anwa'in ing dalem enam pira-pira werna. Minal khaufi sanging rasa ning Allah. Ahadua di salah sujine sita sing harus ditakuti ku ayah khofa. Ento wedi sapa mukmin mingki balillah sanging sisine Allah kita harus takut bahwa Allah bisa saja ya khuda yang ngalap sopa Allah min sange mu'min alimana iman. Waktan nas iya, ing waktu nasa Ini tadi kalau Dawe Umar tentang enam hal yang disembunyikan Allah Ta'ala Sekarang Dawe Usman Ada enam hal yang kita harus punya ketakutan lebih Satu ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita Waktan nas'i iya, ing waktu nazar waktu sing meh mata ibnu jenengan ruya diriwayat nopo anak nama Mas'udin saat temen ibnu Mas'ud iku da'a iku donga sapa ibnu Mas'ud bihada doa iklan ikhlas doa Allahumma do Allah ini saat temen ingsun asalu jalu ingsun kaing panjenengan imanan ing iman layar tetu kang ora bakal dadi murtad apa iman wa iman lan ingsun jalu ing nikmat layan fadu kang ora entek apa naim wa qurrata ainin lan tenange mripat latang koti kang ora putus-putus apa qurratu ainin wa murafaqati nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ing dalam dhuwur-dhuwure swarga khuldi ada enam hal yang orang mukmin harus serius takutnya yaitu terutama takut diambilnya iman ya terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenis nazar Buktinya sahabat sekali ber Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma inni asaluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata ini la tanqati. Jadi tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Wasani utai sing kaping pindho iku ayah khofa ingin tahu wedi sapa wong mingki balil hafadoti sanging sisi malaikat penjaga il katibina tegese sing nulis kabeh ya amalil ibadi maring pro ngamale ayat tubuh ento padha nulis so malaikat alihi yang atas wong ma ing perkara yaftadi kang jadi keweleh sapa man keweleh itu dipermalukan so man bi iklan ma yaumil kiamat yang dalam dino kiamat yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala Dawa sapa Nabi fudu dunya utawi kemaluan sining dunya utawi dipermalukan ning dunya utawa ino ning dunya iku ahwanu luwih ringan min fudulil akhirati timbang kemaluan atau rasa malu atau dipermalukan ning akhirat Rawang riwayat nang hadis of atau tabrani Imam berani anil Fadl sange Fadl qolan munawi Ail aru tegese utawi cacat al hasil kang hasil di nafsi kediawawaan min kasfil aibi sange kebukae aib fitunya ing dalam dunya tanah suli kelawan nejo bela diri misalnya sange wong iku ahwanu iku luwe napa ringan mingkit manihi tinimbang kasim penep ila yaumil kiamat itu mengko maring dina kiamat hatta yang tasiro kesigo gemedar apa ep wa yastahiro lan masyiro apa ep fil ma'okifi ing dalam panggonan hisab Walidalan krono arai kilama wako asmang sane tumibo sapa ba'di sahabat sebagiannya sahabat fi zina dalam zina Wa arafalan ngerti sapa ba'du sahabah hadal hadis sainggilah hadis akor mongko ikrar sapa ba'du sahabah bidzalika lan mongkon-mongkon zina lahu maring Kanjeng Nabi. Liyahudda supaya ngekhat sapa Nabi hu ing iki ba'du sahabah. Walam yarjilan ora mencabut sopo ba'du sahabah anil ikrari sang ekoror. Ma ta'ridi semertane oleh mem tokno Kanjeng Nabi, mem tokno itu menawarkan Nabi lahu maring ba'du sahabah birujuk lawan rujuk mencabut ikrare li ilmihi ngerti ngertine ba'du sahabat bi anna fadihatahu lan sak temene rasa malune wong fit dunya ing dalam dunya bi iqamatil haji ini dilakonine had iku ahwanu luwih ringan min fadihatil akhirati timbang malu neng akhirat jadi walhasil kemaluan sing ono ning dunia rasa malu dipermalukan ning dunia iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum jadi misalnya mau koyo ya contoh paling gampang tadi Kue hasut be wong neng dunia iso buat sembunyikan nanti dipermalukan Allah neng akhirat karena kamu duwe rasa hasut. Apalagi kalau ini jatuhi wong soleh, jatuhi wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini. Terus kue hasut buat arab-arab jatuhi lalu nanti nanti dipermalukan di hari nopo kiamat lu ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari nopo kiamat wasali sute sing telu iku ayah kofain tau disopo wong mingki bali setan sanging sisi setan Ayub tilain to batalo sopo setan amal yang amal wong ai solihat sing amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun. Ya mau misalnya gue ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus gue getun getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa bales ya jasa berarti amal kamu itu dibatalkan Mengenai orang-orang wong alim kecuali cuek karena tadi tapi kadang masyarakat itu ya angel kandanan hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya bukan karena nggak mau bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur kok akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku sehingga banyak orang alim yang milih cuek-cuek itu yang ditekdir kenal ya kenal yang ndak ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya itu hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangi itu tadi. Ya masyur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sofyan Asori itu masyur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu, seorang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu kan agak dituruti ngundat-ngundat ungkak ulang kok gak loyal itu itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek cuek guys, ya jadi ketemu ya ketemu raya wis ya tapi ada saja ulama yang nganggu syariat justru di dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni sampai ikatan sampai macam-macam ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam nah jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi tidak karena keinginan itu itu memang berat apa ya aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat yang jelas saya pastikan nah ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal tidak nafsu gak apa-apa tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kalau kulo bejengan kan ngaji jalalan nama saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung itu kan F setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau tidak tersinggung itu juga setan tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak apa ya tidak berharap dari mereka tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiai karena nggak sambung dengan kiainya atau nggak pede ngiai karena nggak kenal kiai indukannya karena takut hukum raiso dan ilmu pas-pasan itu kan repot. Dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani. Takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu, atau wataknya tertutup kita kan tidak pernah tahu-tahu watak ya kalau masalahnya putus ya putus tapi jangan putus hubungan hati tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul Orang Jawa itu isinan. kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hadun hasun nafsi. Itu eleng-elengnya terus. Makanya Sufyan Asori masyur. <laughs> suami muridnya itu muah muah Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah korek sabah yang terkenal Sayyid Hamzah Hamzah Az-Zayyad itu uh, dia pernah ada orang sowan ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensafati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya saja, nggak pernah menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadun nafsi. Itu, itu semuanya motifnya itu nafsi itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Azayyar, tidak semua ulama kayak Sofyan Asori. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuabe umatem anggap aset. Lagi rombongan umroh spiro umat sakmin lagi terus dihitung kan. Eh, terus itu kan ya terus repot semuanya diasetkan apa? Semuanya diasetkan nah, itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti uh, aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae alami nak sing ditegir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis ben ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sudah sementing tadi ikhlas Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Sesuanya semua itu tidak hadun, tidak hadun nafsu. Yang jelas paling parah itu Sufyan Asori, masyur. Sangking masyurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur neng Arab itu kan sumurnya ya mesti ini rapati jeru sumur kemudian dia gurunya Imam Syafi'i gurunya ulama-ulama top siapa yang nggak kenal Sufyan Asori setiap ada yang menolong kamu pernah ngaji saya ya pernah siapa sih yang kawasan sini yang nggak pernah ngaji jenengan semuanya mau ditolong mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji Akhirnya ono muridnya sing pinter ya rada kurang ngajar tapi pinter. Golek wong beduwi sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhirnya ono beduwi <laughs> ya rada diakali iku lho ono wong kecemplung sumur tulu ya, beduwi rono. Kamu ngaji ya, ambek gue ora kenal ngaji-ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek beduwi. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ya ikhlas mergo ngerti ono kecemplung ditulung. Sofyan Asori ya gak perlu jadi kompensasi tahun sampai segitunya untuk paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan Asad Tapi wong ya keramat. Hamzah Azayat itu sing termasuk korek Sabah dengan diantara kuro Sabah ada namanya Hamzah Azayat itu ya keramat. Ya ayo iya, kakek manajemen santri ini serang arah keramat. Ya, tapi yo ya, yo ya rapopo tapi serapati keramat. Ya. ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi khadun nafsu. Misalnya kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus nggak ada enak tapi ya tidak salah tentu ya ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga ungkaruan kiai ini di biro kok daftar biro liok kiai ini sama santrinya ya kacau juga tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga yang sing selamat sobo, sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat. Ya. Sing diri apa nih nunggu bocah ra kena ra ngono manfaate kemana ya. Ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biru umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fasik. Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak neng santi-santimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri ya itu memang hidup itu gak gampang tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh gak bikin alasannya jago ikhlas kemudian yang bikin wong fase akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong wong nopo fase karena mereka bisa bisnis secara baik tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang ladanya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umat yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku kayak biru umroh. Pertama sih umroh kue eh, ceblok Pakistan mending <laughs> Pakistan mending India, atau temang sana Singapura. Bareng mas komplain lagi terlantar gini komplain kue terlantar nih masyarakat barno <laughs> tak tak kok nopo pulau Karimun da pulau nyamuk. Gus lah umroh kok dok ini penebusan dosa sih nggak lagi nih Mekah. Nah, nak gelem ya tak bisa iki. Nah, kok pulau nyamuk sih nggak apa. Sekali istighfar cokoti nyamuk dosa hilang, Nanti nak kita irung hilang ya terus nong nggak terus lagi. Kurang paling penting manajemen angel ngaji itu angel. Tapi siapapun itu anut umumnya ulama Setahu saya guru-guru kita aku ya ono sing gawe warung, ono sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan nggak gampang memanajemen. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan kelihatan nggak apa-apa nggak kenal sahabat karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang nggak hadir ditanyakan, yang nggak kelihatan ditanyakan. Ada yang nggak ditanyakan karena tadi tipikal orang tuh macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai. Saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung lho kiai ini maksud maksudnya ku piye sowan mau mlungker tok terus. Hmm. Nah, ono sing sowan niku saking ramai menomong nganti kiai ini ra keduman omong. <laughs> Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Ya saya Berno semacam-macam dunia. Malah ngel-ngel uang semua terus piye piye ini bukan di kandani orang roh maksudnya gue piye. iu yo keselentak kok Mau jawab situ situ apa? Angking sobat. Warofi uti kang kami papa tu kofa yang to wedi sopo wong mingki kibali malakil mauti sanging sisi malakatul mauti. Ayak kota yang tengalap sopo wong hu eng wong ayak pida tegese jupo sopo wong rohahu. Yak pida tegese jupo sopo malakul mauti rohahu eng nyawane wong halakoni. Eng tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalam lali lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadaan efujatan eh, tegese dadaan min wairi taqaddumi sababil mauti sanging tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jubuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek ape mati lorot sik yo no ana hikmahe supaya iso siap siap tapi aja terus loro dunia muntah gue ngobat terus mati <laughs> aduh sih gak sopan ya wah gak sopan hmm, donya loro kok nanti dunia entek lagi mati suwung narabakat. Waduh, kata bakal tapian. Mbok yo ojo, ojo, mana mati mati ae ora usah ngenteni donya sik sak anakmu bang. Kadang ngomong kan agak lara. sih Ngenteni donya ku tetep mati roku kula iku kurang beretika nih sake anak, sake <laughs> anak aja geman ngono maksude sake kan anak apa jadi dong donga Gusti nak badhe jenengan pejai nggih monggo mumpung niki pun siap semati yes ya, ya nganggu dunia ya sak kadar ya dintek nose tetap mati sampai orang tua ane bingung coba jadi anaknya bingung bujumu bingung piye ndak kok tetap mati jebule jadi dendam nih dendam daripada marisi anak mendingan tak kau bawah <laughs> wah gak sopan nih, ya. ini rasa tahlili Mung kelakuan nih Wal khamis te sing kelima iku ngene, ay khofu tegese wedi sapa wong mingki bali dunya sangi sisi dunya. E mata iha tegese papai eh, sedunya wasinatiha lan ya tegese papai sedunya ayakhtar. E eh, yen to kebujuk sapa wong, minane kebujuk ayat mainna tegese ngrasa nyaman sapa wong biya kelan dunya. Kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu nggak ada kamu tersiksa. Itu ya repot. Kaya zaman awak dhewe rong sugih iku duwe saya 1000 ngopi ya wes seneng. Barang wis sugih ada di tabungan satu juta rong juta gak nyaman. akhirnya kita nyamannya dengan materi. Di lu lunga iku ya wong mayeme nggo jimat. Saya nak gak nggo ATM, gue HP wis gak nyaman. Wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nak ATM karek tau HP-mu karek balik. Aduh repot. Yes, ya wis ngono macam-macam ya apa sama akhir tapi kita tetap belajar secara ilmu apa belajar secara ilmu saya mau Jakarta ya nyaman-nyaman sebayang nak terlantar ya turun di masjid saya gak nak gak di hubungan WA di Jakarta orang nyaman hmm, mereka pengen nyaman di Jakarta mereka kancane ah agak sono yang saya ruwet jadi ora sampai yang nunggu, Kula kecelok wong alim termasuk toko. Kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat des Anut kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisi ra liwat santai. kawulan di pangeran ketemu wis ribet ketemu dagang asongan kawulan di pangeran kabeh mati Nabi wis ora ribet. Ditulung wong pula iku bolak-balik diterno. Ala wong awam yo ya bolak-balik soalnya urip ora usah di manajemen brand kono ning dunya mesti 8 menit ya ribet. Dene jadi uripem iku umur dunia mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung mau 8 menit iku mulai pertama dunya digawe nganti dina kiamat. selawas selawase akhirat mau 8 menit. Pemenang umur mau terima bolong puluh tahun, itu nol nol nol nol nol koma sekian. Ya ngono kok pengen dihormati wong ben dijujo wae ora menggawean ben. Tapi kalau tadi, kalau kamu nggak suka dijujup orang, nggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan, karena kamu ndak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi ya, kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Nggak gampang, ngelola itu semua nggak gampang. Saya juga gak suka orang sufi yang berlebihan, gak suka dihormati, gak bisa salami template, gak suka di khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hanya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu itu kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati kamu menet supaya menguntungkan diri kamu itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka aku gak seneng dihormati orang. Kemudian orang nggak punya etika itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa etika. Ya sudah makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duko, tapi kadang ada orang tidak hormat ya duko karena nggak nggak masyur kan Nabi kalau beliau lewat kok sahabat terdiri beliau ngendikan kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja jam biasa saja gak usah berlebihan tapi ketika ada orang nggak punya etika Nabi juga duko karena Nabi diutus liutam maka makarimal akhlak tapi semua itu nggak ada nafsu, nggak ada nafsu itu hebatnya kanji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi semua itu ditata Sekamane nah, nah, kita di santri medit itu ya ora seneng. mereka itu didian yang enggak baik. Tapi misalnya kau berharap santri kulo mau dengan makna ngekei kue itu ya babnya ditomak. Napa babnya ditomak. Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu tidak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kang kaping 6 juga ayah khofain to wedi sapa wong mingki balil ahli. Saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu. Wahum utawi al ahli wal iyali kuman wong yamunu kang rumat sapa wong hum eng wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita ayas takhila. Enyen to dadi sibuk sapa wong bihim mau kelawan ngurus keluarga. Soalnya kayak dia anak, wae perainan, jaluk perainan, bujo belum nyumbu urusi terus, terus kapan kayak ilang pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi belas, malah kayak udah nggak problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau jadi liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak liburan. Akhirnya anak anak trauma jadi kiai, mereka reputasi kiai, gue ratau nopo liburan liburan. Tapi kalau kamu ti, ter, selalu liburan dan nah, ngaji kapan jadi kayak <laughs> itu kan gak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jak jalan-jalan nanti lama-lama anak kamu cara berdua ngaji itu problem. Mulai nah, kudu seimbang. Seimbang mesti hai ya, anak-anak dolanan itu ya rutin. Hai bujumu nanti ngetrom mulai bosan bek ya turuti. Kowe lagi mangkel turuti ben mulai. Oh, nak ketemu boe cerewet juga balik meneh. Jadi <laughs> sing ngono. Mane donga di mertua cerewet ben bojomu ora kerasan ning omah. Susah lho di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Jadi ono ono santri tak kok Gus di mertua apian niku enak tau ora? Embuh karek kue. Ternyata jawab, "Ra enak, Gus." Kok iso? Dene gue sapian, kancaku wis sapian. Tapi wong tuane mertuane luwe apian. Sehingga anaknya tetap nyaman ning omah timbang mbek bojone. Akhirnya dongo ya Allah mertuaku mau gue rapian. <laughs> Ternyata baru kayak rapian itu anak itu nyaman mbek ini. Mergo ning omah lu ganas. <laughs> nanti di mertua apian apa rapian <laughs> aja Bahaya mertua apian. Maksudnya, mau terus bojomu nyaman ning omah. Neng mama iso is tiga iso harapan, tiga uang jalan, wos semua aja. Neng gono, mangan daerah jelas, sarapan daerah jelas. Akhirnya minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Mana itu kok? Musuh mau mah kok mulai. Mau nanut bujumu? Kena alhamdulillah. Isin cerita konco kulo. Terus kedua aku ini duduk mele, Ini kisah nyata. Dia ini tahu mantu tunggal itu sesuai yang bertuan. Mungkin konco kulo akrab. Sesuai. Padahal bocah iku ora tahu di duit konco kulon gue rodo di ora disenengi rezeki. Ketok ora di hubungan baik sama malaikat Mikael Wis jenenge rezeki gak seneng. Jenenge di duit tak kei. Jalan wong roh dikne kuwi ora kepengin ngekeki. Kulo ngekeki dikne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikael gak pati berkenan mukae <laughs> Tapi sering tak kei ya dhuwit. Dungane ku elek era karuan. Dia pertama ra tau dungu Suwe-suwe iku dia ayu, adik IP ini ku ayu. Dirabi wong Suge, Oh tamat deh nih Kau mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mertuanya aku ngajak no mertuane ngomprono ndek niku. Akhire mertuane iku ya Allah bodoh kula Gusti di mertua di mantu melarat. Saiki bodoh di mantu suke Ngenes langsung loro. <laughs> Jadi diantara antara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendak pendatang <laughs> jebule iki luwe prospek. Wiku yo mahjub no wong jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Ya wong apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. <laughs> maju, wis maju terus ke problem mana terus. Ya ke di mertua apian apa ora? <laughs> Nah, apian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pu pulang. Ispen gue sana pangeran, is anut bagiannya pangeran, isiku tompo nopo. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah taala wa antoati lan sange taat ning Allah. Wal makola tu sadi satu ku analien karo mawa wa aja anahu hukal man desapane wong jamaah ngumpul sapa man sita ta khisolen enam hal. Lam tak mung ninggal sapa man lam truk mongko tegese ora ninggal sapa man dul jannati bareng swarga matloban ing golekan mesti golekan dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala anana ribah roman lan rasa ingin rokok mahruban enggon melaju. Jadi kembangannya. Orang yang melakukan enam hal ini, dia sudah gak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan gak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Eh hadis cita tu tegi utai enam iku mafatihul jannati iku kuncine suarku wa maghaliqun nari lan dadekno gembokin rokok Jadi kalau kamu melakukan enam hal ini, berarti kue untuk kunci untuk masuk surga dan minongko kue ngunci rokok Jadi rokok itu rano dalan ganggu kue, Mereka semuanya terkunci terkunci. Awaluha, makanya ini hibat Ibnu Hajar al Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridhani Allah misteri, suhtuwa misteri. Dan Dawe Sayyidina Ali ada enam hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso nerakane ditutup. Aku jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? <laughs> Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah, pas kowe lewat itu kita bukaan kabeh, bahaya itu. Kenapa? Bahaya. Ya, jadi kudu dua mafatihul jannah wa maghalikun nar. Wah, mafatihul jannah wa maghalikun nar. Jadi kita dua kunci gue buka swarga. Ya dua carane ngunci, nutup neraka. Jadi kan mesti lewat neraka maksudnya. Rumang samu swarga gak liwat neraka, liwat neraka sih. Iku bahaya nak bukaan itu. Bahaya. Ya kena si Siji Ya jelas ya mafatihul jannah wa magha likun. Hari nah, dawuh Sidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku araf Allah. Ngerti sapa wong Allah wa taala. Ngerti bi annahu ngene ngaji. Kelan sak temne Allah khaliqu sing gawe ndekne wa raziquhu lan sing maringi rezeki ndekne wa muhihi lan sing uripno ndekne wa mumitu lan sematene. Kita harus wa bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita yang menghidupi kita. Oh, Ta'aluk kembali Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Cara meneling duit ATM meneling apa Eling wae eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saya nak dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nak bukaan wah resiko you know? Sausir roh pangeran fa atoa mengkono ati sapa wong hu ing Allah fa wa kohu mengko nyocoki sapa wong hu ing Allah fi awamirihi dan boro-boro perintah Allah. Wes kenal Allah dengan semestinya kemudian mentaati Allah. Nomor loro wa arafa lan kenal sapa wong asetona ing setan. Ngerti bi anahu lan sak temene setan aduhu musuhe wong fa asahu mengko durakani sapa wong ing setan ay khalafa. Tegese nyulayani sapa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Ora kenal malah terus akrab iku Wa arafa kenal sapa wong akhirat ing akhirat di ana lan satemene akhirat darul baqa omah keabadian fatola bah. Mongko golek sapa wong ing akhirat bisti dadi zati lan nyediakno sangu lah maring akhirat. Wa arafa lan ngerti sapa wong adunya ing donya bi ana lan satemene donya faniatun rusak. Wa ana lan satemene donya darul mamarri mu omah guliwatan tok. Mengerti nak dunia mau liwatan rok faro fado menggembuang sapa wong ha ing dunia ay taro katekse buang sapa ha ing dunia Walam ya lan orang ngalap sapa wong menyang sang ilah illa bi kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krono akhirat. waro arafalan ngerti sapa wong al hakko ing hak ayi sawab batik sing sing bener minal ahkami sing pro hukum pe amko anut sapa wong hu ing hak wa amila hulan nglakoni sapa wong ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan waro falan ngerti sapa wong al fatil ing barang batil eh ghaira sahihi si barang sura bener fajtana bahwa mau ngedi sopong gue ing batil walam ya'mal lan orang ngamal sopong gue ing batil ya gue cekeli ya punya enam hal sing dadekno warga dibuka neraka di tutup mun kudu yakin kudu yakin anu yakin kalau lah kepingin kalau soalnya pas liwat tuh pas tutup gitu. ya, cukup man liwat pas apa Eh, misalnya bukaan ya sing terbang ya jadi kang lewati ruwet nang lewati wis ruwet wal maqalatu sabiatu tema kala kang kaping 7 iku kola dawe sapa aliun karo mawa wajah iku ngene kola aliun karo mawa wajah wa finus khotin wa kola umar radhiyallahu anhu iki kula yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali nggih didhawuhna tina Umar karena ini konsensusnya sahabat seorang itu konsensusnya sahabat meskipun sanat kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali tapi sebetulnya ini uh, kebenaran konsensus. Ani amu te piro piro nikmat ya azamu hati kesel te gede gede ini nikmat itu sita tu asya ono nom piro piro berkor. Siji al Islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kue neng dunia di pangkat radhi dunia biasa wae asal duwe nopo Islam. Wal Quranu lan di Quran. Suwang kudu diapalan Quran mas. Ya kau wa yasin apa apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Jogeman orang di apalan Quran. Misalnya kayak kulo, misalnya kulo sebagai wong alim misalnya. Iku kampanye ilmu, guling gulingan nak Quran ini ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya. Ar-Rahmanu Allamal Quran. Utai Allah itu dat sing mulang Quran. Terus kita itu mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat, mutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku nyifatine iku Allamal Quran. Wong sing mulang Quran, dat sing mulang Quran. Lan kula semua seneng mulang tafsir seneng. Ben wong ngerti Quran meskipun kita tahu kita ya potensi salah. Tapi kan lumayan. Aku nah, potensi bener, salah terus iku ora oleh mulang nah ibu bahaya iku. Kan, kan. Sing bener iku bener potensi salah. cukup salah terus, kadang bener wah iku ya perkara nah ibu Enggak, sing penting kowe wis mesti dawuh ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apa ayat kursi, ayat kursi iku semua Quran itu ditulis nih Loh Mahfud kecuali ayat kursi dewi Nabi khusus ayat kursi aku jubuk min kanzil arsi jadi kemana Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu nih dokumen umum gitu tentang Loh Mahfud tapi aku jubuk ayat kursi min kanzil arsi kok gudangin apa arsirnya nah, ada ayat-ayat yang lebih uh, spesial kalau sampean tanya, Lugus bukankah semua itu dewi Allah? Ya betul semua dewi Allah tapi tetap ada dawai Allah sing hubungannya dengan makhluk itu di kelasnya kelas fadil ke keutamaan yang biasa ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri laiku yang tidak tertandingi ya kayak ayat kursi ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri misalnya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri tentu sepe spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fangihu atau balakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan nggak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda, tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muah. Tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu nggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambil dan yang tahlilan fangki koma atau balaku mana <laughs> terus terus lucu tuh tahlilan kok kono iku piye mana aneh gue yang mikir tuh senane buat antah mau ayat Quran kok beda-beda goblok kandhanane angel bocah dadi kene ku gue wis ngaji malik bayi Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah tentu beda Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano kanjeng Nabi misalnya al-qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun Terus baru ayat-ayat tentang kita. Nah, ayat tentang gue ya luas wasrobu kon mangan ngono. Nah misalnya terus tahlil terus luas wasrobu. <laughs> ya lucu deh. cakok kandanan yang angel. <laughs> Pusing ambek gue Ngaji tahunan gak perkembangan. <laughs> Habis gue rame-rame dunia apa? Gue rame-rame apa? Duh, Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenang Paham itu. Mulai setannya tangin, ah tenang ya Rafa, waduh. serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi KB ayat Quran spesial, tapi tradisi ini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena falkulu kita buah walkulu kalamu. Tapi Kau nak ngingkari iku ya keliru wong dohire kaji Nabi ya ada ayat yang dipuji sumber langit kaya ayat kur kursi itu. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsi katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semenang Nabi maca ayat kur kursi sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur tuh mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten kaya niku apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? <laughs> Ngono aneh-aneh. Oh tahlil kok dikritik yo keliru sing kritik. Wong oh, maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong oh, maca eling pangerane kok butuh berkat le dul dul nah, eling yo eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik wek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan. Nate Gus ana undangan, mboten <laughs> nah, ya, mboten. Lah yo eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Mana ben ono sing tetap ngritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? balance muga ono sing kritik. kalau bolak-balik ketemu sing kritik tahlil ki sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, mah, Sing ngono iku ya ora dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. <laughs> Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile orang. Ya ndak ada ya wis ora menengae sebenarnya ketemu pangeran. sebenarnya <laughs> ketemu pangeran cocokan di sing ben bener. Nah yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. <laughs> Rekara bu Bocah eleng eling eleng iya, Eling itu beda beda napa? Tapi misalnya kayak kudangan, orang kudangan belas itu takoi pangeran, tudang tonggo kok ora teko. mereka wedi ah misalnya. Tapi nekani nekani tonggo ya perintah Kanjeng Ya sudah, nggak cocokan ya, rasa debat saiki nggak apa. Cocokan ya. Tapi nak cocokan be aku ora ketemu. Wong sing al nih jadi masar aku ning suwargo <laughs> ketemu nih aku ketemu nih suwargo ya cocokan. Jadi kau ikut mikir ya, jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkara ini nabo ayat itu njen spesial dengan. Kalau niku buatan sakit ilam nak gak mau ayat kursi. gak mau coba lisan, gak mau coba hati setiap saat. Berkurang mangsa kau pancen luar biasa. Allahu ti Allah iku Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang no Allah ambek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya opo tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib utawa cara Islam Isa itu diangkat di itu objek apapun hebatnya Isa diangkat diposisikan di langit di kerennya opo jenenge di itu objek berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan, ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kue mati kan gak punya akibat apa-apa. ini tetap baik-baik saja. Sistem falak apa galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja wong sing mati kuwe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. al yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sumpena. Lu kalo mau cahaya kursi sumpena. Bejani Gusti kalau mau cahaya kursi. Kowe ya ora maca hati. kasihate, kasihati, mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis di materi. dimaterno. Kasih hati apa mau maca ayat kursi? Kasih hati mbahmu no. cimat ya seneng. Kulo nur ya seneng. Maksudnya ku, tapi bu ketingin teman-teman jurah oleh menjadi rezeki dia kadal jimat kebi. Sing iso ngatur rezeki dia wong sapa ya wis keben kemko di pangeran. Ratus sepuro ora ya apa-apa kelakuan kok ngono iku piye. Ya wis terserah pangeran ae. jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la tak huduhu sinatu walana. Dan dat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu maafis samawati wa mafil nah, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro ning rumah sakit tuh, oksigen larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin pari, padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut pun punya akhirnya nang mbek pangeran cek aja dengan Gusti gawe rame lo nganggu sing nganggu kita-kita ini coba aku raro gawe rokok gunanya apa raro ya gunanya pekerjaan Gus menyerap tenaga ya saudi menimu sementing gue roh gunanya rokok paham gak roh gunanya rokok rokok roh carane mandorot kanggo kue jadi bodoh roy lah sementing ya apa-apa tapi kalau seneng gue guyon kiai kiai ini. Manjen rawon wong pinter guyon gue kiai. Yes. Kalau ini nekani ini acara resepsi tentang kudus tentang keluarga sarang keluarga ini lelakman Segini si Habib Umar Mutahar. Semua nang. <laughs> Jadi ane neng kiai ya kiai orang kiai kiai kape termasuk Habib Umar ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anak anekdot ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. <laughs> Sing kiai dhewe maksudnya aku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. <laughs> maksudnya nak rokok mati gak ada jumat. <laughs> Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya, saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. <laughs> Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti <laughs> membaca. Wong-wong spesial, wong seneng, seneng kula niku uh, bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, Jadi kula niku grup kata lah, kiai-kiai sing seneng guyon, sing seneng. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mulane nah, kula seneng ana kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksi maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon bahwa orang nggak uraan ya bagus. Wah penting ikhlas. bahwa syaratnya kabeh wis penting ikhlas sudah ikhlas. Biar ya, ora kudu spesial ikhlasmu ya, ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing nopo. Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wangku <laughs> kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti. Rokok ternyata. Mulai <laughs> saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, <laughs> berhenti merasakan kemiskinan. Ya, ya, jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti ya jadi terus disebut no lahu ma sama wa tiwa fil arti Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa itu e ku Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamani so turu. Dan kalau orang rumah ayat kursi raisa turu, kayak turu. Kan dia ya mau coba lesane gak hati kalau mau. Lahu ma sama wati wama. Terus ya asfawain tahu ilah ini. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, mau coba bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik nasibnya kurang baik Ini ada yang betahkan ada yang setengah-setengah Afirno nah, semua maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus Nah, cuman bela di kesembilan yang bener wes tak kok ya provokator <laughs> sing jelas <clears throat> latih mau iku terus. Jadi Allah pirsa nak macamu orang boleh berkah. Tapi nak mau tahu tahlil nanti. Eling apa tahu nanti? Benda apa? Tahlil. Oh eling ya, oh, ya, pangeran kok ini wae. Apa iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nanti apa nak permangan. Lha <laughs> muni alhamdulillah kok ini permangan bu. bocah ora karu-karuan. Oh nak bakat wali kok teke wis elek. Jape kus keliru terus. Masih orang khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tak tapi wis ruwet, uripe ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashwa indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok orang tuane karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali. Do main yang dunia ini pangeran diperhatikan Allah Taala karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Mana kaji Nabi ora sare sedurunge ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek maca surat hasr. Nah aku ijazah iku kowe kan ora mungkin surat hasr ning juz pira kira kok dijazano sing iku lho sing diakhiri suti law anzalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasyi'am itu tapi mulai kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim terus waladi akhrajal ladina kafaru min ahli kitabim iya, ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus Tak terus waladi akhrajal ladina kafaru min waladhi akhrajal ladina kafaru min ahli kitab min diarihim li awalil haser Ma dzanantum ayakhruju wa dzannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum um- fa'atahum saat um- terusnya serang rapal. Akhirnya ya itu tadi. terakhir apa? Allah ma baina aydihim wa ma khalfahum taswala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. ilah bima saat kursi husamawati wal ardo dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren terus wala yaudu hifduma dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya ya, sampean tak pasrai gawe kok ngrumat ini sampean ngurumat listrik omahmu loh kadang kabel pedot dope pedot ibu Allah ngrumat ini mulai digawe nganti saiki gak tahu mati gak tahu bayar PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin orang arah iso. Allah gawe seringenge mulai Nabi Adam nanti saya kira tahu bengkel no. Oke gak tahu mikir ngono, jadi rawali seringnya Lah misalnya error terus pangeran ngumum no, leren sih tolong ulan lagi ditoto. <laughs> ya repot adul dul. Ngono kok ora tahu mikir bu kok. Mulane utek sing anut wali-wali itu teki waras menduwe ora di sumpek di dhuwit seneng ngono tok pikiran. Ora tahu kagum mbek srenge, ora tahu bengkel, <laughs> ora tahu Mergo mau ora bakat wali itu teke wis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok urip ngono ngono. <laughs> Habis ben urip banyak nang wayo apa? Mati merame-rame apa? Dunyo dunyo nak ya sepi tenan. <laughs> karena wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar gua paham paham yang mulai apa yang mulai. Enggak takut ibu curi bar apa kaji. Mau Gus Pak nerang nopo ya eh, delok ada <laughs> Ate Tapi aku lebih seneng ngono timbang nyimpol nyimpulno malah tambah keliru kabeh. <laughs> Kalau nu paling aslinya paling ra cocok ngaji disimpul lho. Uteke beda kok nyimpul lho terus piye. Tapi dilarang piye niatnya ya seneng tapi didukung mesti keliru wong nyimpul lho keliru. Mergo mesti nganggo uteke deh. Dewi. Wis kau nunggu rame-rame apa? Dunia. Kulo kadang ya mikir ya wong. saya ini PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja Jogja tok, kok Bantul Bantul tok iku bengkel. No. Aku nggak serengenge iku langsung bener terus. Nah wong bosan dikei bengi ben ketemu serengenge digendi bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis kuturu. Damuk bojo lah laudan selali. <laughs> Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya. semua enak lah pokoknya urip wis suwenak, pokoke kafe anut pangeran wis enak Wala ya itu hifdhuhuma wa huwal dan terus turu. semuanya Gusti kalau tak tilam setengah dunia baik-baik saja. Sopan yang baik pangeran. Eh, mau maca ini kok ini kundangan. Kok kan jadi wali kuwi. Nah sing rapal ayat kursi terus ngeritik. Ora oh, apal Butuh ah, ngono. <laughs> Wis apal lose, wis darah di pitalas ke kapal ayat kursi sik. apa Ndak. Ayo kayak kayak apal sih, terus lagi bid'ah nora popo. Jadi mereka ngono. Kayak kulo misalnya bid'ah aku rodok bener, mereka ora ora tahlilan dah yo. Macon. Kalau yo bingung ngadepi jenengan belon di ora jelas sih. Yo ayat kursi ku wajib. Nah tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wakulu wasrobu. Makanya banyak ulama sama delok tenggine itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya. Coba jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah. Tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia. Misalnya wakulu wasrobu tentu kualitas fadoilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan kalam wah tapi tetap B beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco apa turu woco di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di Paham apa? Ditulis didol. Ya, baru kayak didol ya kayak hikmah ya akhirnya dipasang di ruang tamu. Akhirnya ketara itu orang Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Ya pokoknya berpikir positif baik Wah berarti sing diomah Islam bukti nopo ono ayat kursi ini. Lho kula beberapa kali no ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo neng warungnya ono ayat Wah berarti Islami lah. Ora kuatir iki ana daging celeng, tetep nulung. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi. Paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah tetap umpamane terus dikeingon salat. Sanajan terus sing duwe misale mbok salat bora ya ora Yo justru udon ngono wis anggap ae mosok mayang macang, masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya ya bakule payu ayat kursi ini, sing di rumah yo ya payu promosi nek iki lami, sing belanja ya yo nyaman, terus padha enake lah. Ayat kursi ini sing enak, mergo dinggo <laughs> ya tapi ya enggak lah nah niatnya ngono ya tapi ya sayat kursi tetap mulia dengan dirinya sen sendiri Kulon seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sem. Nah, jadi kalau bayangkan agar turun jadi seneng. Senengnya wow, gusti nak kulo turun itu langit bumi gak masalah. Bayangin nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi dua pala tak hubuhu sinatu Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayang no misalnya kue pas dungo, sing dunga nih turu. Ini kan, kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la tak huduhu sinatu walanam. Allah ratau ngantuk. Ya betul nanti. Sari akhirnya sewenang kita sewenang banget baik pangeran mereka dengan sifat-sifat seperti itu akhirnya rodi itu billahi nabo rabba wabil islami dina al islamu sih islam al quran dan quran muhammadun rasulullah wa yang bagilan saya kelana ketika kita anak kuliah yang mengucap kita fikul yamin. rodi itu billahi nabo rabba wabil islami dina rodi itu ridho bila billahi karena warobban sebagai pangeran aku ridho banget seneng banget Allah sing dari pangeran Muka mau pangeran liane Allah yo ya kacau tenan. Nanti pangeran terus turu, terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pangeran oh ya pusing. Kadang pasare, dungani tenan juga boleh pas apa? yang ribet mah. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala namu bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil qur'ani hukman wa imam dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan jadi imam Imanmu panu mantap. Terus nikmatmu mau Islam, Quran, Muhammad Rasulullah wal afiatulan sehat sehat. Nah, faul makarih tegese seorang. Kau kau ini kira di duit lah kan gagah. orang yang penjara, jajal gini penjara lorok kabeh. Baru kau di penjara Mas di rokok saler ngalor ngidul. Ambek gue nasoihul ibad bariku kenalan ke grup wis rame <laughs> Gak penting ngaji faham ora penting, sementing tambah kena kenangan. Amit amit tenan wis ben nunggu rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celo e satrul uyub. galah celamu aku nangan wong akeh. Yes, ya padahal ya kurang ajar karo karuan. galah ya rapati kona Kenapa rapati konangan? Karena liane ya sejenis, jadi saling menutupi. Alhamdulillah, ya. saling wal lan semuge anin nas termasuk nikmat itu orang nggak tergantung orang lah fi umur dunia yang dalam urusan dunia. Tapi nah, urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semoga songko menuso terbebas itu mana nih urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanat. Sanat kita ilah rasulillah sallallahu Alaihi Wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri. Kira oleh agama itu riwa riwayat. Kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sen sendiri. Kira oleh kudu nganggo sanat. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum itu. Saya tidak perlu sholat. Allah kan tidak butuh ibadah kita. Ngapain kita sholat? mbahmu ngono sing hmm. sing wong ngerti nak Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nak Allah ora butuh kita, kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita so nek Allah ora tau butuh bocah kok goblok ora karuan. Nah itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sen. Kita ndak, kita tahu Allah ndak butuh kita, kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita so sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ya apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa kowe aneh-aneh Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa baik-baik saja. Jadi jokono kue itu masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. <laughs> nah, ora masalah, harus jadi anon rokok. ya jadi <clears throat> orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunia nah, urusan akhirat kata butuh sanat ya wow inna hadal ilma dinun fangzuru amman takhuduna dinakum agama ini ilmu kamu harus punya sanat ya mau misalnya kulo alhamdulillah di sanat kata lah keluarga saya terutama yang Mbah Mun terus ya sedang lain dari keluarga saya keluarga guru kita gurunya guru kita sampai cara ini bernafas kita wae ya eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada dawni amillahi wa ifdali fi kulli nafsin wa nafatin wiswa kita semua nafas kita Imam Syafi'i kalau anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki karena apa ya jangan kira Imam Syafi'i terus koyok kue mau belajar fikih buatan Imam Syafi'i nak ape turu niku kula be apal beberapa sairnya Imam Syafi'i makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i jadi beliau nak ape sare napa eh qalbi bi rahmatika wa humma unusi fisirri wal i'lani wal fisirri wal jahri wal i'lani wal kholasi terus terusan itu wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa kabinan nafsi wan nafasi jadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun cara wong Jawa iku apa wong turu ra iso-iso apa jenenge kelibakan. Ini Imam Syafi'i masuk sebaran kelibakan enggak aku Ah, serepet. Santri ya. Apa mana nih rada Islami betul dul Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang itu mana aneh Jadi wamata mata kolab tulan ora tau mola malik ingsun. Maksudnya coro mau lo coro bahasa kasar itu kelibakan. Fi naumi ing dalam turu ingsun wa fi sinati lan ing dalam ngantuk ingsun illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antaraning jiwaku wan nafasi lan nafasku. Dadi wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin naduman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira orang, oh, mata madzab syafi'i kayak kue, Wabe turu raiso iso glebakan. Mari urung mangan. <laughs> Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokokan lego terus terus mau ngorok turu ya Allah karim ngono ya dure ya Allah. Jadi misalnya raiso iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warak rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min khawalika kanan kiri setan Pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se, maca tas se. dari angen angan pangeran Rabbana nama khalaqta tahada boh katila Terus bismika wa ahya bismika amu Terus bismika wa tu jambi wa bismika arfa'u. Allahumma sama samawati sab'i wa rabbal arsil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wa nawa. itu tunggu turu. gue ora ngarapal donga gue yakin. saya aku muni Wah, Gus Bak ngenyek uangnya tak tes malah ke izin, <laughs> Yo ya, dungane turu iku. Sing terkenal loh. Dungo turu, baik dungo ngaji bodoh. Allahumma Bismika Allahumma <laughs> ya Bismika Allahumma Mereka ada kiai kota Bu tahu doa ati, ngaji nggak tahu Pak Ustadz Dungane Bismika Allahumma <laughs> ya Bismika Loh Pak Ustadz itu doa tidur karena kalau ngaji <laughs> nah jare ora kiai donga turu bengaji ngaji ku padha <laughs> aku saya eskal maksudnya ku piye kok donga turu bengaji ngaji padha jebule nak ngaji turu ana kena ngaji dengan apa bismika Allahumma ya bismika <laughs> terus ngaji faslon wis tok ndi udah serepet sing rame-rame jute ya urip Wal afiatul lan afiat ittifaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng. Supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu supaya piye-piye sifat dasar orang mukmin ya walladzina amanu asyaddu hubdalillah. lillah. Misale ora iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu tuh itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Kena makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? ana seneng yes, ya, dengan kadar yang klasem lah sampai ono senenge. Lah ana makome para wali yo ya asyaddu apa? banget seneng. Mau apa turun orang mau cayat kursi gak lego ya paham. Cukup mau cayat kursi bedak tahli. Mengenai aku seneng, orang ngeritik aku seneng, pun rame itu ben seru. Sing kritik ya muka-muka apal tahlil, jadi ngeritik itu fair, orang apa apal terus ngeritik. Mana tahlil sing wong musoli Abdullah solat ya lah satu, hukuman ya, menengah kabeh ikut Iku ada sing kritik sing melok ya, ora apal. mau ujug-ujug muni oh filun. <laughs> Susah. ya deh kau Mas Oli. Abdullah Solati ala makhluk makhlukatika. nuri Huda saya Mas. nuri Huda terus. Oh, aku gurih guri orang mau ora gofil. ada sing ramai ini tok. Mak ini apal, gus ah, profesi ini apal Karena yang desa modelnya permanen, bagian tahlil yo. Tahlil terus, bagian dungo yo. Jadi sehingga Kiai Dongo kok digeser jadi mimpin tahlil yo iya, gagap. lo akeh lo Kiai ngalim kon pemikir tahlil yo mikir mergo. Wah, datang daerah kulo kiai ngalim bar kon pemikir tahlil terus mau maca lele wadok. Wah niki sempun niki sempun <laughs> tak takoi. Tak takoi kenapa Kapal. Dia rapal apal urutane iku ora apal. Itu kan butuh apa ya? ya butuh keahlian ya gitu. Repot. <laughs> Kok gini sing dalil loro. apa ini. Nah, kula tetep apal lebih singkat ae. Iku ngono iku ono sing lebih ahli to. Wong segure Sengguri kacau meneng, tahlil dening kiai ki sengguri sampai wah suwi iku. <laughs> Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Ada masyarakat repot bareng diumumno mbek MC tahlil dipimpin kiai niki. Sengguri jape wah suwi. Aduh. Nah, gedungo dening Gus Wak dos wah cepet mesti nek Gus Aku mergo ngono donga suwi ra si mandi ya sadok cepet di Timbang donga nguri. Sing nguri mesti gremeng. Ana wong terkenal dongane suwi dijeng wis nguri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. <laughs> Mulane sing kritik ku keben ben yo ben balance eh. ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pengirane lewat kalimat toy karena itu cara kan coba nak wis kenal yo ya jowo coba benda dalil tapi turu yo ya diwoco ning omah yo diwoco tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jampi jambi ben ora nyoal blonjo. <laughs> Eh waca dhewean ning kamar dinikmati. Waca ngarep bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. <laughs> bojo muriwat. Memang aku setan. Malah perkara tok. Perkara Enak memang dia barani minas setan dirojim. Ya nak maca kok banter-banter ngomong ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minas setan dirojim. mau ngamuk malah repot. Anan sen sange Anas anak Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam kala Dewa sapa Nabi dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira fil hadis kulsi dalam hadis kulsi Dewa ya ibnu Adam ya anak Adam tafarruh tenanono tafar ibadi tafarruh fokus farruh iku fokus tafarruh fokus sira tapi mosok ki mana maknane fokus nama iku maknane mana tenanono sira nono siro ibadah ingsun amlak mongko ngebayi ingsun kalba kae ngati sira hinan ing semuge kue atimu kebai eling aku mesti atimu suge wa amla wa amla lan ngebai ingsun ya deka ing ngarepmu apa apane rezeki ini atau rizkon ing rezeki wis aku iku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya bna adam la taba atau ngedoh sira an lisange ingsun kowe aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita kowe kok jadoh kok aku wis sing parek aku mergo kaenak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kalba kafakron kowe nak adoh kok aku mesti kowe fikir ini sojo sampai gue yo fikir ati fikir donya mergo adoh kok pengen pengen wong adoh kok pengen di amlak kalba kafakron wa amla ulan ngebaying sunyade ka ing tangan loro sira syukulan ing sibuk akhirnya wis ada pangeran sibuk tapi ora baru kaya uri uripe iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi kaya uri mergo ada sanggeng penge pangeran ruang riwayat hati sobat atau berani imam atau wal hakim lah